على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية فصل وقوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح هذا مثل لنوره في قلب عبده, عبده المؤمن كما قال أبي بن كعب وغيره وقد اختلف في مفسر الضمير في نوره وقد اختلف وقد اختلف في مفسر الضمير في نوره فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم أي مثل نوره محمد صلى الله عليه وسلم وقيل أفسره المؤمن أي مثل نور المؤمن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat An-Nur Allah nurus samawati wal ard Allah lah cahaya langit dan bumi telah kita bahas makna Allah lah cahaya langit dan bumi pada kesempatan yang lampau bahwasanya Allah lah hakikatnya pemberi cahaya langit dan bumi menerangi langit dan bumi beri petunjuk kepada penghuni langit maupun penghuni bumi dan Allah jualah tabaraka taala ya merupakan sumber cahaya bagi keduanya Allah jalla wa memiliki sifat cahaya dan Allah Subhanahu wa taala juga membuat cahaya untuk langit dan bumi sebagaimana Allah juga memberikan cahaya kepada hamba-hambanya yang beriman kemudian lanjutannya faslun fasal wa qawluhu ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala mathalu nurihi kamishkatin perumpamaan cahayanya bagikan mishkat fiha misbah di dalamnya ada lampu lentera ya mishkat adalah merupakan tempat yang dengannya cahaya mengumpul fokus itulah mishkat ya agar cahaya tidak menyebar hingga hilanglah terangnya dibuat fokus itulah miskat berkata Ibn Qayyim rahimahullah hadza mathalun linurihi fi qalbi abdil mu'min inilah perumpamaan cahaya Allah yang ada dalam hati orang beriman kama qala Ubay bin Ka'b wa ghayruhu sebagaimana yang telah ditafsirkan dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya Perumpamaan cahaya Allah dalam hati orang-orang beriman bagaikan miskat fiha misbah. Dan telah bersesi para ulama dalam menafsirkan dhamir kata pengganti nurihi, perumpamaan cahayanya, nyanya kembali kepada apa? Ada yang mengatakan kata-kata cahayanya, nya itu kembali kepada Nabi. Maksudnya adalah perumpamaan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangi umatnya bagaikan miskat yang dalamnya ada lentera. Dan ada yang menafsirkan bahwasanya mathalun nuri perumpamaan cahayanya nyanya kembali kepada orang mukmin, perumpamaan cahaya orang mukmin. Ya. Dan ini dua tafsiran. Apa kata Muqayyim lanjutannya? Naam. والصحيح أنه يعود على الله عز وجل والمعنى مثل نوره الله مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده وأعظم عباده نصيبا من هذا النور رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ما ما تضمنه عود ضمير عود عود ضمير إلى المذكور وهو وجه الكلام يتضمن تقادير ثلاثة وهو أتم معنى ولفظا yang benar kata Muqayyim annahu ya'udu ala Allah azza jalla kata hu perumpamaan pencahayanya kata penggantinya di sini kembali kepada Allah perumpamaan cahaya Allah kembali kepada Allah maka maknanya perumpamaan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam hati seorang hambanya yang beriman dan tentunya hambanya yang paling besar memperoleh cahaya ini dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang paling besar cahayanya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar menangkap cahaya Allah Subhanahu wa taala ini yang dalam hatinya cahaya Allah Subhanahu wa taala dialah Rasulullah SAW fahadha ma'a ila al walaupun kata pengganti perumpamaan cahayanya itu juga bisa kembali kepada apa yang telah kita sebutkan bisa kembali kepada Allah bisa kembali kepada Nabi bisa kembali kepada orang beriman ya semuanya bisa orang beriman bercahaya ya di dunia cahaya yang menerangi cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Dan orang beriman yang memperoleh cahaya daripada cahaya Nabi SAW. Dari sunnahnya yang bercahaya. Yang disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan Nabi SAW sendiri mendapatkan cahaya daripada siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka semuanya benar. Cahaya mukmin daripada cahaya Rasulullah, cahaya Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala. وهو kalam الكلام at-taqadir al-thalatha maka tafsiran yang tiga-tiga disebutkan di atas Semuanya benar Wahuwa atamma maknan walabtan Ini yang paling benar maknanya dan redaksinya Jadi perumpamaan cahayanya bisa cahaya Allah Cahaya orang beriman Cahaya Nabi yang mulia SAW Nah وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده ووهبه إياه وواهبه وواهبه إياه ويضاف Wahadhan nur kadang-kadang kata cahaya yudhafu ilallah dinisbatkan kepada Allah. Dikatakan cahaya Allah. Ya. Karena itu mu'tihi karena Allah yang memberikan cahaya tersebut li abdihi kepada hambanya wa wahibuhu iya yang melimpahkan cahaya itu kepada hambanya dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan cahaya Allah karena Allah yang telah memberikan kepada hambanya cahaya. Naam. ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله ويضاف إلى الفاعل والقابل ولهذا النور فاعل وقابل ولهذا النور ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحامل ومادة وقد تضمنت الآية ذكر ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل Kadang-kadang إلى العبد abdi cahaya disebutkan kepada hamba. Perumpamaan cahayanya orang beriman, cahaya orang beriman ini seperti kepada hamba. Ya, kenapa itu huwa mahalluhu wa qabiluhu? Karena memang orang beriman itu tempat cahaya Allah Subhanahu wa taala bersarang. Ya, tentunya cahaya ma'nawi berupa ilmu, petunjuk, ilham, hidayah di dunia yang akan menjadi hissi di alam barzakh benar-benar menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kubur dan nanti di padang mahsyar kembali menjadi yang hisi konkret menjadi cahaya menerangi orang mukmin di padang mahsyar dalam kegelapan sebelum melewati apa? sirat. Ya. Maka kata beliau dinisbatkan cahaya itu kepada hamba karena hamba mahalluhu. Hambalah tempat cahaya itu bersarang wa qabiluhu dia yang menerima cahaya tersebut. Fayudhafu ila al-fa'il wal qabil maka disebutkanlah kepada subjek ya al-fa'il kepada subjek wal qabil ya kepada objek yang menerima. Oleh hadzal nuri fa'ilun wa qabil dan cahaya ini ada fa'il, ada yang membuatnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa qabil ada yang menerima cahaya tersebut. Wa mahal ada tempatnya, wa hamil ada yang membawa cahaya ini, wa madda dan ada materinya, dialah cahayanya. Dialah materi itulah cahaya. Ya perkataan beliau yang memerlukan perenungan. Ya, kata beliau, cahaya ini ada subjeknya yang melakukan, yang membuat cahaya ini, yang menyebarkan, yang berinya, dialah Allah. Ada qabil yang menerima cahaya, dialah hamba. Nanti ditafsirkan. Ada mahal, ada tempat yang menerima cahaya tempatnya adalah hati hamba dan seterusnya. Ya, Waqad tadammanat al-ayat dzikr hadhihi al-umuri kulliha. Al-wajh tafsir ayat tersebut telah mencakup apa yang disebutkan serinci ini. Akan ditafsirkan juga apa itu fa'il. Naam. فالفاعل هو الله تعالى مفيد الأنوار الهادي لنوره من يشاء Siapakah subjeknya? Siapa yang memberikan cahaya ini? Siapa fa'ilnya? Pelaku yang memberikan cahaya ini siapa? Dialah Allah, mufayyidul anwar dialah yang memberikan berbagai macam bentuk cahaya kepada langit, kepada bumi, ya, kepada makhluk, pembimbingan kepada makhluk agar mereka dapat hidup di dunia ini. Ya. Al-hadi li nurihi man yasha, dialah yang beri petunjuk dengan cahaya siapa yang dia kehendaki. Inilah al-fa'il. Naam. Wal qabilu al-'abdul mu'min. Al-qabil adapun yang menerima atau objek daripada cahaya ini adalah hamba yang beriman. Naam wal mahallu qalbuhu. Adapun tempat di mana cahaya ini bersarang, tempatnya ada dalam hati kita. Semua tubuh kita ini apa yang paling penting dalam tubuh kita? Jawabannya apa? Hati. Kenapa hati? Disitulah bersarang segala macam bentuk ma'rifatullah. Yang kata Nabi SAW, Ala inna fil jasadi mudukatan. Ketahuilah, dalam jasad itu ada segumpal daging. idah saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadlah jasadu kulluh. Jika dia rusak, rusak seluruh tubuh. Ala wahil qalbu, dialah hati. Jadi tempat cahaya ini bersarang dialah hati. Ya. Dari hamba di mananya bersarang cahaya dalam hati seorang hamba. Karena itulah Allah menjadikan sentral manusia itu ada pada hati. Allah mengatakan innallaha la yanzuru ila jasamikum. Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian mau tubuh kalian tinggi, rendah jangkung, pendek tak peduli, cantik, jelek bukan itu yang Allah jadikan sebagai standar ya betapa gagahnya Abu Lahab gagahnya istrinya Ummu Jamil, Allah tak peduli tabat yada bil habi wa tabbah wa tabbah ya maka kata Rasulullah walakin innama yanzuru ila qulubikum Allah tak melihat kepada tubuh-tubuh kalian innallaha la yanzuru ila jisamikum wala ila suwarikum tidak melihat kepada rupa-rupa kalian walakin innama yanzuru ila qulubikum tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian karena hati kita yang baik inilah Allah beri kita petunjuk subhanallah mengapa antum sampai di tempat ini karena hati antum memiliki kebaikan akhirnya Allah giring kepada kebaikan Walaupun dahulu mungkin tersiak-siak dalam jurang-jurang kesyahwat, subuhat, kesesatan atau tak tahu apapun tentang agama, tapi karena ada kebaikan hati, Allah bimbing hati yang baik ini kepada kebaikan juga. Maka perbanyaklah senantiasa ya niat yang baik. Allah akan niat kepada niat kita. Ya. Maka kata beliau, "Wal hamilu himmatuhu azimatuhu wa iradatuhu." Adapun yang membawa cahaya ini ya adalah ya himmatuhu keinginan keras hamba azimatuhu azannya wa iradatuhu keiral wa iradatuhu kemauannya jadi cahaya ini harus dituntut bagaimana caranya kuatkan azam cari cahaya ini tak bisa santai-santai Hidayah harus dikejar, hidayah dicari, dituntut. Itulah namanya azimah. Ini akan membawa cahaya kepada hati kita. Apa? Keinginan keras. Keinginan untuk apa? Menuntut cahaya itu, menimba ilmu, memahami wahyu Allah SWT mengamalkannya, mendakwakannya. Wal madatu ada pun materinya Qawluhu amaluhu. Ya, materi daripada hasil cahaya ini adalah hasil daripada cahaya ini adalah perkataan-perkataannya berubah setelah mendapatkan cahaya Allah SWT perkataannya mengandung kebaikan, mengandung hikmah, kebijaksanaan perkata kata yang benar, perkata kata yang baik perbuatannya pun demikian ini hasil daripada cahaya nah وهذا التشبيه العجيب الذي ترمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم وهذا التشبيه العجيب perumpamaan yang mencengangkan ini yang mengagumkan ini yang dicakup dalam ayat tadi mathalun nuri kamishkatin fiha misbah dalamnya terkandung berbagai macam makna dan rahasia yang menunjukkan sempurnanya nikmatnya atas hamba-hambanya yang beriman di mana Allah memberikan kepada mereka cahayanya yang membuat hati mereka menjadi tenang jiwa mereka menjadi tentram dengan cahaya iman ya sehingga hilang daripada mereka segala macam kegalauan sehingga mereka telah merasa hidup di surga Ya. Sehingga sebagian mereka mengatakan kalaulah seperti ini kira-kira surga, alangkah nikmatnya memang surga itu. Surga apa? Surga iman yang besar dalam hati, surga ketaatan kepada Allah yang merasa indah, yang dia rasakan indah. Subhanallah. Ya. Tidak akan antum merasa nikmat ketika pulang mengaji? Jawab. Nikmat enggak? Nikmat. Subhanallah. Itulah cahaya ya sehingga semua seorang merasa ketagihan besok ngaji lagi lah lusa ngaji ngaji ya subhanallah karena sudah menikmati cahaya tersebut ya semua menakjubkan cahaya ini bagi orang-orang beriman bahkan melihat kehidupan para salafus saleh untuk mengejar cahaya iman ini ya berupa wahyu ya berupa hadis Rasulullah SAW mereka berjalan berbulan-bulan. Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi yang berjalan dari Madinah menuju Mesir hanya untuk mencari satu hadis yang dia ketahui hadis itu ada pada salah seorang sahabat, Abdullah bin Unais yang ada di Mesir. Subhanallah. Ya, berangkatlah Jabir ke sana untuk mengambil satu hadis. Mereka rasakan nikmat. Imam Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal dari Irak berjalan kaki kemana? Menuju Yaman untuk mencari majlis siapa? Al-Imam Sun'ani rahimahullah. Nikmat bagi mereka. Subhanallah. Ya, jauh walaupun kita di sini dari Tiban kemarin dianggap jauh. <laughs> dari Batam Center dianggap jauh, tapi tak sejauh perjalanan mereka. Subhanallah. Kenapa mereka bisa betah? Jawabannya, nikmat cahaya itu mereka rasakan. Begitu pula yang kita rasakan. Subhanallah. Ya, tapi yang tak tahu mahalnya cahaya, di samping cahaya dia tinggal, tak peduli. Tak singgah. Ya. Naam. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذا وأسلم من من التقلف وهي أن تشبه أن تشبه أن تشبه الجملة برمتها تشبه الجملة أن تشبه أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه المشبه al-musabbahi wa muqabalatihi bi juz'in minal musabbahi bihi wa ala hadha ammatun ammatu ammatu amsalil qur'ani kata beliau ya fi hadha at tashbih li ahli al-ma'ani tariqan perumpamaan yang dimuat Al-Quran ini perumpamaan yang tadi kita bacakan perumpamaan cahayanya Allah dalam diri orang mukmin bagikan miskat dalamnya ada lampu ya lampu dalam kaca ya kaca itu telah terang benderang bagaikan bintang gemintang ya hampir-hampir belum lagi dihidupkan lampu itu ya telah terang dengan minyaknya yang terambil daripada pohon zaitun yang tumbuhnya bukan di timur ataupun di barat ini semuanya perumpamaan ya dan dalam memanai perumpamaan ini ada dua jalan yang dikenal oleh orang-orang ahlul ma'ani. Bagian daripada ilmu al-balaghah. Pertama namanya tariqatut al murakkab. Perumpamaan al murakkab. Dari beberapa kalimat-kalimat dijadikan satu. Wa hiya aqrabu ma'khadhan wa aslam min at-takalluf. Ini yang lebih gampang ya, lebih selamat daripada kesan memaksakan wahya an tushabbahal tu bi rummatiha binur mu'min maka seluruh kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayat tadi ya diumpamakan dengan cahaya orang mukmin min ghairi ta'arrudin li tafsili kulli juz'in min ajza'il mushabbah tidak menjelaskan setiap kalimat-kalimat yang ya daripadanya diambil makna tashbih bukan satu persatu diambil tapi secara keseluruhan namanya tashbihun murakkab wa muqabalatuhu juz'in min musyabbah bih seluruh kalimat ya kemudian ya diambillah daripada kalimat-kalimat ini perumpamaan satu perumpamaan wa ala hadza amatu amsal Quran begitulah kebanyakan ya berbagai macam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang dimuat dalam Quran di Quran banyak perumpamaan ya banyak sekali. Dalam surat Al-Baqarah saja banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan api, perumpamaan air, perumpamaan petir, banyak dimuat dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Hanya orang-orang berakal yang paham maknanya. Perumpamaan hidayah bagaikan lembah yang turun padanya air, ada lembah memuat air yang banyak, ada lembah yang memiliki yakni wadah yang kecil. Begitulah kira-kira hati mukmin. Hatinya ada yang lapang luas menerima ilmu yang banyak sebagaimana para a'immah, sebagaimana Ahmad, Syafi'i, luas hatinya. Ada yang sempit bagikan hati-hati kita ini sehingga tak banyak ilmu yang disimpan. Begitulah lembah. Ini semua perumpamaan. Jalur yang pertama, jalan pertama tariqun tashbih murakkab. Adapun yang kedua, nah. Fata'ammal صفة مشكاة وهي قوة لا تنفذ لتكون أجمع لا تنفذ لا تنفذ لتكون أجمع لضوء قد وضع فيها مصباح قد وضع قد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل جزاجة تشبه الكوكب الدرية في صفائها وحسنها ومادته ومادته ومادته من أصفى الأذهان وأتمها ووقودا من زيت شجرة في وسط الفراهي لا شرقية ولا غربية بحيث تسبيحها الشمس في أحد طرفين نهار بحيث تصيبها بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفين نهار بل هي في وسط الفراهي محمية, محمية بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إثبات والآفات أعدل طيب. تصيبها الشمس أعدل إصابة تصيبها الشمس أعدل إصابة والآفة إلى الأطراف دونها فمن فمن شدة إضاءة زيتها والصفاء إضاءة زيتها إضاءة إضاءة فمن شدة إضاءة زيتها زيتها وصفائه وصفائه, وصفائه وحسنه yukadu ya, yadi yakadu yakadu yadhi'u min ghairi an tamassaha an tamassahu narun fahada yakadu yudhi'u yudhi'u yukadu yudhi'u min ghairi an tamassahu narun fahada al-majmu'u al-murakkabu wa huwa mathal nurillahi ta'ala alladhi wada'ahu fi qalbi 'abdihi al-mu'mini wa khassahu fata'ammal sifata sifata mishkat bayangkanlah sifat daripada mishkat Mishkat saya jelaskan kemarin ya ya kuwajun adalah merupakan tempat la food yang tak dapat ditembus sehingga fokus Bayangkan bayangkan sajalah belum mobil tu mobil ya kalau nggak ada kaca yang membuat dia fokus apa nama kacanya itu Ah, apa namanya itu kalau lampunya saja tersebar tapi yang membuat mobil itu bercahaya menembus yang jauh adalah miskat. Ya. Orang-orang dahulu tak pernah mereka tak paham namanya mobil. Kalau mereka meletakkan lampu semprong biasanya mereka buatkan pada tempat yang bisa membuat fokus. Perhatikan ini atas antum. Lampu di atas. Nampak lampunya? Tak nampak kan? Tersimpan dalam tempat. Supaya apa? Supaya fokus. Tempat itulah namanya miskat. Paham ya? Kuwatun la tanfut litakun ajma' li yang dia yakni kedap daripada apapun juga agar cahaya fokus dia buat. Ajma' li dapat membuat fokus cahaya. Qad udhi'a fiha misbah. Dalam miskat ini diletakkan banyak lampu. Ya. Wadhalikal misbah dan lampu itu dakhil zujajah. Terdapat dalam zujajah kaca. Bayangkan saja mobil. Mobil miskatnya itu yang putih lensanya itu. Tak tahu siapa namanya. Letakkan padanya lampu. Setelah letakkan lampu dikasih apa? Kaca. Kasih kaca enggak? Supaya tak kena hujan semacamnya. Kata beliau, Dakhil zujajah dzalikal misbah lampu itu dalam kaca dahulu tak ada mobil tapi ya sumbu yang menjadi sumber api itu diletakkan dalam kaca semprong ingat lampu semprong ya lampu patroma ada dalam kaca dia ya ini kembali ke zaman-zaman dulu ya wadzalika al-misbahu dakhila zujajatin tushbihul kawkab ad-durri yang mana ya kaca ini begitu terang bening bagikan bintang gemintang yang cahayanya biru merah indah Tembayangkan lampu semprong yang sudah dipenuhi dengan jerebu hitam kacanya hitam, semprong itu hitam, bisa dia memberikan sinar redup. Demikian juga lampu ini kacanya terang benderang bersih. Ya. Fi safaiha wa husriha, dalam kejernihannya, keindahannya begitu indah. Wa madatuhu dan adapun materi atau bahan bakar daripada lampu ini min asfal adhan diambil daripada minyak yang paling jernih wa atammiha wuqudan yang paling sempurna menyalakan menyalakan api min zaiti syajaratin dari pohon sebuah pohon dari dari minyak sebuah pohon itu pohon apa zaitun fi ahadi tarafain fi wasa eh, min zaiti syajaratin fi wasatil qarah ya di tempat yang begitu ideal yang tidak terus-menerus terendam air itulah qarah la syarqiyah wala tempatnya bukan di timur yang baru mendapatkan cahaya matahari ketika matahari di barat wala gharbiyah bukan pula tempatnya di daerah barat yang hanya mendapatkan cahaya matahari ketika di timur bihaitsu tusibuha syamsu fi ahadi tarafain nahar. Kalau andai kata di timur atau di barat, dia hanya terkena pada ya satu waktu sore ataupun pagi. Bal hiya fi wasatil qarah. Tapi dia berada pada tempat yang ideal. Yang di sana ada selalu air, ya, bahan eh, bahan eh, ada air, ya, yang membuat dia menjadi subur, mahmiyatun bi atrafihi Sekelilingnya dipenuhi dengan sumber air. Tusibuha soa adalah isabah. Terkena cahaya matahari dengan sempurna, dengan utuh. Sepanjang hari terkena matahari. Wal afatu ilal atrafi dunaha. Sementara ya, ya. Matahari itu secara parsial menyinari berbagai macam pepohonan kadang-kadang hanya terkadang yang terkena ketika mata di timur baru didapat atau terkadang yang di barat baru dapat dia tidak sempurna famin syiddati ya kan idhaati zaitiha karena begitu dahsyatnya cahaya pada minyak tersebut ya wasafaihi wa husnihi karena jernihnya dia karena indahnya dia yakadu yudhi'u hampir-hampir tanpa diletakkan padanya api bahan bakar ini hampir-hampir memberikan cahaya min ghairi antamassahunar belum lagi dihidupkan padanya api telah terang benderang minyak tersebut subhanallah belum lagi dibakar telah terang benderang minyaknya fahadzal majmu'ul murakkab seluruh perumpamaan ini huwa mathalu nurillahi ta'ala alladhi wada'ahu fi qalbi abihil mu'min begitulah kira-kira perumpamaan cahaya Allah yang Allah SWT letakkan dalam hati hambanya yang beriman wa khassahu dan yang dia khususkan ini yang pertama namanya tashbihu murakab. kita pindah kepada jalan kedua ini yang lebih dalam lebih indah lagi lebih dalam maknanya Nah, wa tariqatu thaniyatu tariqatu tashbihi al-mufassali فقيل المشكاة صدر المؤمن وجزاجة قلبه وشبه قلبه وشبه وشبه قلبه بزجاجة وشبه قلبه وشبه قلبه بجزاجة لرق لرقتها لرقتها لرقتها وصفائها وصفائها وصفائها وصلابتها حسبك فقيل uh, ada pun jalan kedua namanya tariqatut tasbih mufassal tasbih penyerupaannya rinci, detail satu persatu kalimat. Tadi secara umum seluruh kalimat dijadikan satu perumpamaan. Ini setiap kalimat ditafsirkan. Fakila maka dikatakan al-mishkat dialah sodrul mu'min. Dialah hati orang, dialah dada orang beriman. Itulah mishkat. Ya. Mathal nurihi kamishkat perumpamaan cahaya Allah kamishkatin bagaikan mishkat. Mishkat itu adalah sadrul mu'min dada orang beriman wazujajatu adapun yang disebutkan dalam ayat fi zujaja al misbahu fi zujaja lampu itu dalam kaca az zujajatu qalbuhu adapun kaca itulah hati orang beriman miskat dadanya kaca hatinya wa syubbiha qalbu bizujajah Allah berikan perumpamaan hati orang mukmin dengan kaca ya yang menjadi tempat lampu tadi yang menjaga lampu, yang membuat lampu terjaga, bersinar, ya. Diperumpamakan hati seorang mukmin dengan kaca lirik ketiha Karena begitu tipisnya hati orang mukmin, sebagaimana tipisnya kaca. Ya. Begitu gampang tersentuh hati orang mukmin. Gampang tersentuh dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi, tersentuh dengan nasihat, begitulah pemahaman hati mukmin yang begitu tipis sebagaimana tipisnya kaca. wasofaiha Ya. Dan ini pem-pemahaman hati mukmin dengan kaca yang tampak pada kaca tersebut ya bahannya begitu tipis, tipis wasofaiha begitu bening, wasalabatiha walaupun dia tipis bening tapi dia kokoh. Ya. Kaca tersebut kokoh wa kadzalika qalbul mu'min begitulah kira-kira pemahaman hati orang mukmin fa innahu qad jama'al awsafa thalatha hati mukmin mengumpulkan tiga sifat tadi apa tiga sifat pertama ya hatinya raqiq hatinya lembut hatinya tipis ya bahwa yarhamu wa yuhsinu karena itulah dengan tipisnya hati orang mukmin lembutnya dia gampang sayang dia gampang rahmat kepada orang lain itu orang mukmin maka mustahil orang mukmin menjadi sosok yang radikal enggak iman yang membuat dia memiliki hati yang begitu tipisnya makna tipis begitu gampang tersentuh wa tahannan ya dia rindu kepada orang-orang beriman lainnya dekat kepada mereka wa isfiq al khalqi begitu rahmatnya dia kepada makhluk bi riqatihi sebagaimana ya tipisnya kaca. Naam. Wa bi sifat wa bi wa bi safaihi wa bi safaihi tatajalla fihi suwarul haqa'iq wal ulumi ala ma hiya alayh. Wa yubaidu al-qidra al-qadra al-qadra wad-darna wal-wasakha وبحسب ما فيه من الصفاء نعم وبصفاته تتجلى فيه صورة الحقائق يا wabisafaihi dengan jernihnya kaca tadi begitu pula lah jernihnya hati orang beriman tampaklah dengan sebab kejernihan hati tersebut suarul haqaik segala macam bentuk kebenaran realita yang benar sehingga dia melihat yang benar itu benar yang salah itu salah sehingga dia melihat yang hak itu hak yang batil itu bat batil karena jernihnya dia bagikan cermin yang jernih akan menampilkan segala sesuatu dengan apa yang ada. Kalau wajah antum yang ganteng-ganteng nih dihadapkan pada cermin yang jernih, akan tampil di sana orang yang ganteng seperti antum. Coba cermin yang sudah buram, muda berabad-abad tak pernah dibersihkan telah hitam. Seganteng-ganteng apa pun wajah antum di sana nampak kayak gunduru. Begitu juga perumpamaan hati orang mukmin. Bagikan kaca yang jernih sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan realita kebenaran. Berbeda hati orang-orang fasik, munafik yang telah terbalik, yang indah bagi mereka buruk, yang buruk bagi mereka indah, yang syirik bagi mereka tauhid, yang bid'ah bagi mereka sunnah karena hati telah buram. Ya, Tatajalla fihi suwarul haqa'iqi wal ulum ala ma hiya alaihi akan tampak padanya hakikat segala sesuatu. Hakikat ilmu sebagaimana apa yang ada. Wa yubaidul kadar dan dia sangat jauh daripada kesan kotor, wadaran, debu-debu yang menempel di sana tak ada. Wal wasakh berbagai macam kotoran-kotoran bihasabi ma fihi minas karena begitu jernihnya dia. Naam. وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى ويغلد على أعداء الله تعالى ويقوم بالحق لله تعالى وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية كما قال بعض السلف القلوب آنية الله في أرضه فأهب فأهبها إليه فأهبها إليه أرقها وأصلبها wa asfaha. Tadi tersebutkan tiga sifat kaca tadi. Pertama tipis, yang kedua apa tadi? Jernih, yang ketiga dia keras. Ya, keras dalam artian kokoh. Ya. Dan betapa kokohnya ya kaca-kaca yang menutupi lampu-lampu. Wa bisalabatihi disifatilah hati orang mukmin dengan salabah, keras. Kenapa? yashtaddu fi amrillah ta'ala dia akan senantiasa kuat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tak lemah ya mendung-mendung sedikit ah tak ngajinya itu Ustaz tuh dah tak datang tak ada cerita mau hujan badai jalan kenapa keras kemauannya kuat ya kata beliau wa yatasallabu fi dhatillah dia akan menjadi keras membela kebenaran dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala wa yaghlidhu ala a'da'illahi taala dia akan menjadi keras ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tak ada lemah lembut dalam peperangan kata Allah asyidda al-kufar mereka tegas atas orang-orang kafir wa bainam antara mereka sesama orang mukmin mereka saling sayang menyayangi ya wa yaqumu bil haqqi lillahi taala senantiasa tegak dengan kebenaran untuk Allah Subhanahu wa taala qad ja'alallahu ta'ala al-quluba kal'ani dan Allah telah menjadikan hati-hati bagaikan wadah-wadah kama qala ba'du salaf sebagaimana ulama-ulama salaf mengatakan sebagaimana mereka mengatakan al-qulubu aniyatullah fi ardi hati-hati itu merupakan wadah-wadah milik Allah yang ada dalam bumi ini Allah subhanahu Allah taala berikan padanya berbagai macam cahaya ilmu, cahaya iman ya fa ahabbuha ilallahi araqquha wa aslabaha wa asfaha hati-hati yang paling Allah cintai wadah-wadah yang paling Allah cintai adalah wadah yang paling tipis ya yang paling benih dan yang paling keras ya paling kokoh itulah sifat-sifatnya jadi inilah perumpamaan ya kaca tadi diumpamakan perumpamaan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala bagikan miskat yang terdapat dalam kaca. Kaca itu tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa diumpamakan dengan kaca? Karena kaca mengumpulkan tiga sifat. Begitulah sifat hati-hati orang beriman. Ya, ini baru penjelasan tentang kaca. Nanti penjelasan tentang lampu lagi misbah. Ya, kalau kita jelaskan kita selesaikan ini panjang. Sabar-sabar aja kita. Ya, bahasa ini memang bahasa yang indah. Ya, bahasa yang dalam. Subhanallah. Semoga Allah Jalla wa mudahkan kita untuk memahami keindahan bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim, kita baca kitab Ibnu Taimiyah, subhanallah. Bedanya redaksinya, ya. Beda sekali. Ibnu Qayyim begitu indah, nikmat penuh dengan sastra, keindahan unsur datanya Ibnu Taim begitu tegas, lugas, cepat, ringkas. Subhanallah, ya. Nikmatilah Ibnu Qayyim buku-bukunya. Ya Allah taala alam wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.